Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah masjid atau semoga limpahan rahmat dan barokah senantiasa menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. para bersama karakter, sifat dan juga kondisi dari zaman ke zaman nasib mereka. Tidak ada mungkin lebih eksklusif lagi kalau kita baca untuk eh, baca Iran yang ada di Palestina. Yang kedua adalah Babili, yaitu Iran. Tetapi tafsir yang paling dipakai فتفكر supaya mudah di kita. Kalau babi melayani manusia dan cici, jadi kita dibentukkan dalam bentuk manusia supaya memudahkan masuk keluar rumah dia. Jadi kita Wenn, wenn, Jadi Palestina itu merupakan bumi yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Taurat. senyum satu pun, Pak. Enggak pernah. Jadi kalau antum bisa dapat senyumnya orang Yahudi mungkin perlu bayar bisa sendiri kayaknya. Enggak ada satupun Pak. Yuk, kita bukan mau disenyumin orang. Enggak ada satupun. Yang tentaranya, kalau tentara mungkin ya berpenampilan keren supaya kelihatan enggak <clears throat> Ternyata bukan hanya tentang pegawai di imigrasinya, semua. Jadi kita baru dapat bersenyum ketemu orang Palestina. Oke. Nah, kita akan usut secara Yahudi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh. terserah saya. Oke. Okay. Ahli sejarah berbeda-beda tentang turunnya Nabi Adam alaihissalam. Ini bisa ditambah yang panas loh. Suruh-suruh ada startup. <laughs> Mantap udah. Oke. Okay. Hadirin sekalian, ya? menurut Imam Ibnu Al-Athir di dalam tarikh al Nabi Adam turun di India tepatnya di Himalaya analisanya karena Allah menurunkan Adam bumi yang paling dekat dengan langit dan Himalaya Di mana itu? Yang India apa namanya? Himalaya. Di sana. Turun di sana. Kemudian Hawa turun di Jeddah. Makanya dikatakan Jeddah nenek. Sementara ularnya diturunkan di Khurasan, setannya diturunkan di Irak. <laughs> Bahkan <clears throat> Rasulullah ketika ditanya tentang ketika ditanya tentang Syam, Rasul menjawab, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkahi Syam kita. Ditanya tentang Yaman, Allahumma barik fi Yamanina. Ketika ditanya tentang Iraq, tilka mawadhi'u zalazil wal fitan itu nanti akan menjadi sumber gempa besar dan fitnah karena memang bapak moyangnya itu turun di sana yaitu iblis tapi menurut Imam Ibn Khaldun di dalam badannya jumhur ahli sejarah kebanyakan ahli sejarah dan inilah pendapat yang kuat bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di muka inilah yang dianalisa oleh Imam Fakhrul analisanya dari mana? begini Allah mengatakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan ungkapan di dalam surat Al-Baqarah wa idh yarfa'u rafa'a yarfa'u nah, ada yang tahu bahasa Arab di sini Hah? coba angkat lagi jadi rafa'a itu artinya mengangkat Allah tidak menggunakan kalimat benih wa idh yabni Ibrahim tidak tapi wa yarfa mengangkat berarti pernah ada bangunan kemudian direnov, diperbaiki. Kemudian ini misalnya <clears throat> kalau turun di India, ya, ini uh, dari sisi turunnya, <clears throat> nah, Hawa itu dianalisa sangat jauh karena keduanya diturunkan dalam satu tempat satu posisi dan nggak mungkin dibawa terbang angin sampai ini. kemudian yang selanjutnya dari analisa ya <clears throat> ahli sejarah maka ketika Allah berfirman Ummul Qura. Ya. Di sini dikatakan Ummul Qura induknya negeri. Ibunya negeri. Ya, kalau kita bisa katakan sekarang ibu kota. Om um itu bahasa Arabnya apa? Om um apa artinya? Ibu. al Quran kota. Enggak mungkin yang namanya induknya kota nggak ada penghuni seperti se sementara anaknya kota ada penghuni itu ya itu kan ya kita bisa bilang anaknya sementara umur kota ibu kota induknya nggak ada nggak mungkin maka analisa <clears throat> Ibnu Khaldun bersama beberapa ahli sejarah kita pastikan Nabi Adam alaihissalam turun di Mekah. Oke. Okay. <clears throat> Kemudian diperintahkan oleh Allah membangun rumah. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, "Inna awal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakah." Surat apa? Yang tahu mana kasih hadiah. Silakan. HP LC silakan. Tadi yang punya udah mau ikhlas ya Nangis terus Ayo kata. Surat Ali Imran. <clears throat> Inna awal baitin Kenapa dikatakan inna awwala baitin? Pertanyaannya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, apakah sebelumnya tidak ada rumah? Inna awwala baitin. Para ulama ahli seperti Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Tabari maksudnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. kubur sebelumnya kita nggak bisa memastikan apakah ada atau tidak, <clears throat> karena e, Nabi Adam bisa saja bikin rumah hunian sederhana dengan versinya. Setelah itu Allah perintahkan membangun tempat ibadah. Makanya tidak menafikan seandainya ahli sejarah mengatakan ada rumah hunian sebelum Ka'bah tidak bertentangan karena yang dimaksud Allah inna awwala baitin ai rumah ibadah. Oke. Okay. Dibangunlah dengan bangunan yang antum jangan menghayalkan seperti sekarang ya. Sangat sederhana. <clears throat> Karena Mekah itu bentuknya seperti mangkok. Mangkok. Dikelilingi oleh gunung. Ya. Dan itu dipertahankan semaksimal mungkin oleh pemerintah Makanya gunung-gunung itu yang digeser, digusur, digeser, digusur lagi. Itu diganti dengan bentuk hotel yang tingginya sama. Kenapa? Karena gunung itu fungsi untuk menahan angin dan juga menahan cuaca sehingga Mekah sekitarnya itu stabil terus itu fungsinya karena kalau nggak ada gunung ambil situ anginnya masya Allah kalau datang pak itu truk aja bisa terbang apalagi manusia itu ibaratnya gitu banyak di terowong-terowong itu sebetulnya terowongan itu biayanya bisa lima kali itu kalau di kita ngapain di terowong kenapa? karena untuk tetap mempertahankan fungsi gunung sehingga kalau antum perhatikan atau rasakan cuaca Mekah sama Madinah berbeda. Oke. Okay. Hari setelah itu kalau kita membaca versi Israiliyah Nabi Adam membawa anak dari surga Nabi kemudian juga punya anak dari bumi ya kan gitu versi tapi ini hanya Israiliyah Sikap umat Islam terhadap Israelian ada tiga. Kalau memang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah kita benarkan. Kalau eh, artinya gini loh. Kalau dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita benarkan. Kalau didustakan oleh Al-Quran dan Sunnah kita dustakan. Sementara kalau tidak dibenarkan, tidak didustakan, kita juga tidak membenarkan, tidak dustakan, kita biarkan tanpa kita harus tolak dan kita terima. Kenapa? karena nggak ada fungsinya. Contoh sekarang, antum tahu umpamanya Nabi Adam warna kulitnya itu warna sawo matang, umpamanya nih, umpama faedahnya keagamaan itu apakah dengan antum tahu warna kulitnya Nabi Adam surganya naik apakah Antum tahu warna kulitnya Nabi Adam nggak tahu sama surga antum. Karena surga itu didapat dengan akidah yang lurus, sholat yang baik. Contoh, antum tahu Nabi Adam rambutnya keriting nggak keriting? Apa faedahnya? Nggak ada faedah. Dan ini semua yang menceritakan sore ini ya, termasuk juga buah yang dimakan Nabi Adam. Seandainya antum tahu secara persis buah yang dimakan Nabi Adam, ngaruhnya ke akidah apa? Enggak Makanya hal yang seperti ini Rasulullah SAW memberikan sikap la tusaddiqu wa la tukadzibu, jangan kamu dustakan dan jangan juga kamu benarkan. Seperti ini tadi. Nabi Adam turun apa bawa anak enggak ya? Di surga udah punya anak enggak? Itu. Nah nanti perselisihan juga sampai menajam Apakah surganya Nabi Adam itu sama dengan surga yang kita masuki Jadi gitu Kalau surga yang kita masuki Kalau sudah masuk nggak mungkin keluar Nabi Adam keluar kalau surga kita nanti kan gak ada ujian lagi Perintah larangan Nabi Adam diperintah dilarang Surga yang kita masuk nanti kekal, sementara ada di situ nggak kekal. Nah ini perselisihan yang juga diangkat oleh para ulama dan tidak ada signifikannya buat masalah akidah kita. Kenapa Pak? Antum percaya gak percaya yang penting percaya surga nanti yang kita mau masukin surga Nabi ada muda, Nabi Adam udah keluar kita apa lagi Nabi Adam aja nggak masuk lagi apa lagi yang paling penting nanti surga yang dimasuki Nabi Adam nanti sama kita. Ya. Nah, nanti kalau ketemu baru langsung tanya. <laughs> gitu. Jadi kalau mempermasalahkan masalah ini enggak ada dalilnya masalahnya. Oke. Okay. Ada misalnya yang jelas yang dibenarkan oleh Islam adalah adanya Nabi Idris alaihissalam tentang masalah eh, yang dibenarkan juga oleh Al-Quran adanya dua anak yang bersaing ya yang disinyalir dialah mobil sama Habil menurut Israel tapi di dalam surat al, di dalam Al-Quran hanya menjelaskan ada dua anak Adam yang mempersembahkan korban yang satunya diterima yang satunya tidak fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah hanya itu mengatakan diterima dari satunya tidak diterima dengan yang lainnya. Akhirnya dengan <clears throat> kasus itu dibunuh, akhirnya burung gagaklah yang mengajari dia, ya itu juga disebutkan di dalam Al-Quran cara menguburnya sehingga Sejak itulah budaya kubur-mengubur terjadi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan lewat lisan Rasulnya tidaklah ada pembunuhan melainkan anak ada pertama dengan dosanya. Alasannya katanya Rasulullah, fa innahu awwalu man sanna al karena dialah yang pertama kali buat sunnah pembunuhan. Ya Rasulullah juga mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzari syai'a. Makanya hati-hati bikin contoh. Kalau tradisi yang kita contohkan jelek kita dapat kirimannya pengiriman parcel enak, dosa, pahala masya Allah. Pertama kali yang menghidupkan sunnah sholat berjamaah, bahkan menghidupkan Islam di Bali ini terus selama Islam ada di Bali ini masya Allah mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan. Makanya Pak, kalau di sini kita sepakat manusia yang paling terbaik gak bisa disaingi Rasulullah. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali menyampaikan Islam dan dapat kirimannya orang yang mengikutinya. Berapa miliar manusia. Dan gak akan bisa disaingi oleh siapapun. Ya. Makanya kalau kita e, mendapatkan siapa yang paling terbaik, sudah dari sisi itu nggak mungkin ada yang bisa nyanyi Rasulullah, nyanyi Rasulullah. Oke, Nah, ini saya setelah itu Ali Salam yang dinyatakan Nabi dan di sini ada perkara yang aneh Pak. Kemarin ada putusan fatwa dari di Aceh siapa yang menyatakan Rasul pertama Nuh bukan Adam sesat. Siapa masuk banyak Pak, yang menyatakan itu Rasulullah, bukan kita. Maksud Rasul sesat. Karena di dalam hadis Rasulullah jelas, di dalam hadis syafa'ah, hadis syafa'ah yang hadis ini muttaqun alaih ada di dalam Sahih Bukhari Muslim Rasulullah SAW menjelaskan tentang umat dalam kondisi kepayahan datanglah kepada Nabi Adam ditolak saya punya kesalahan yang tak mungkin dimaafkan oleh Allah sehingga ketika itu Nabi Adam mengatakan kepada mereka apa Uktu Nuhan datanglah kepada Nabi Nuh fa innahu awwalu rasulin arsalahu Allah taala linnas karena dia adalah pertama kali rasul awal rasul Rasul yang mengatakan. Jadi Nabi Adam itu Nabi pertama bukan Rasul, sementara Nabi Nuh itu Rasul pertama, clear. Dan itu bukan kita, bukan ulama Rasulullah. Dan kita bisa menganalisa dari mana dari saya, karena setiap Rasul pasti Nabi, tidak setiap Nabi pasti Rasul. Ini mudah habis waktunya. Masih banyak, benar? Ini jadi belum nyampe Yahudi. Ya ini Nabi Adam aja udah habis kok. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nah, setelah Sis beranak pinak, maka dia minta izin kepada Nabi Adam untuk hijrah ke daerah Sumaria yang yang kemudian dinamakan Babilonia yang sekarang namanya Irak. Inilah urban manusia pertama kali. Menurut versi sejarah terutama Ibnu Khaldun. Jadi Indonesia gimana? Belum ada apa-apa. Paling ada celeng. itu. Oh, ada. Kalau manusia belum, nanti nanti akan saya ceritakan sampai Indonesia nya gimana. Nah terus nanti manusia Indonesia ini turunannya siapa? Nah itu nanti sampai sama Ya turun yang jelas turunannya memang bendangel-bendangel itu lah. Ngeyel-ngeyel. Baik. Di sana Sis alaihissalam tinggal. Akhirnya dari turunan Sis Allah angkat menjadi nabi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini turunannya Nabi Adam jelas dari mana? Sis kok bisa Nabi Nuh itu di Irak padahal Nabi Adam itu di Mekah. Ceritanya sejak mulai Sis alaihissalam punya anak pina pamit sama orang tuanya Nabi Adam untuk hijrah ke Irak kayaknya kalau kita analisa di sini negara tertua setelah Mekah adalah Irak. Tertua. Sehingga pas Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan ketika itu bangsanya namanya bangsa Sumeria yang menolak habis-habisan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah hanya mendapatkan 80 orang dalam versi Imam Ibn Kathir dan juga oleh Imam Ibn Al-Baghawi dalam Ma'alim Al-Tanzir dan juga Imam Al-Tabari 80 orang Kira-kira kalau antum ngurusin TPA 950 tahun dapat 80 kayaknya udah pergi balik lagi Jawa. Bener. Ah, bener ya. ngurusin balik mungkin susah banget. lo muter gak ada dapat-dapat orang. Minggat tapi subhanallah Nabi Adam, Quran, ah, Nabi Nuh dia. Kesabaran Nabi Nuh direkam satu surat oleh Allah. Ya, yeah yang Allah katakan di dalam Al-Quran kelembutan, ketelatenan dan juga kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi Ini yang mau diledek kaumnya, dilecehkan madronya, ditolak dakwahnya, dikerjai berbagai macam. Coba antum bayangkan pak, 950 tahun. Itu kalau nggak sabarnya itu tangguh ya Akhirnya pak, Nabi Nuh, ya Allah, nampaknya umur saya juga sudah mulai sekian banyak dan ajal sudah mulai tiba tidak ada kecuali umat ini akhirnya doa al-ardi min al dan seterusnya ya Allah janganlah kau biarkan satu orang kafir pun bisa tinggal di muka bumi Akhirnya Allah perintahkan Nuh, sekarang kamu bikin kapal. Nah, di sini mulai banyak cerita Israeliat yang aneh-aneh. Katanya Nabi Nuh bikin kapal musim kemarau. Nuh, kamu ini gila apa? Mau ngapain bikin kapal? Nah, itu berbagai macam cerita. Tapi eh, kebenarannya kita tidak eh, bisa memegangnya karena semua adalah cerita dari mulut-mulut di Ismailia. Ya. Bahkan yang lebih lucu lagi cerita di kampung sampai perahunya itu diberakin oleh orang kampung di tempatnya untuk toilet. Wakilnya setelah itu Nabi Nuh berdoa apa dibikin semua yang buang hajat di kapalnya mencret semua Michael perutnya sakit. Akhirnya apa? Dan datang kepada Nabi Nuh AS untuk minta kesembuhan. Akhirnya apa? Disuruh oleh Nabi Nuh berobat dengan kotoran masing-masing. Akhirnya diambil bersih di dikeluarkan IKB bersih kamu <laughs> Subhanallah. Ini apa-apaan ini? Cerita ada tadi. Jadi akhirnya apa? Enggak tanggung-tanggung kotoran itu ditoplesin, dibelekin karena apa? Ternyata buat obat perut bagus. Ini semuanya uh, eh, cerita hawas ini ya, nggak ada sanatnya wala ini ya. Ada itu. Nanti ada cerita lucu lagi kalau udah di kapal. Nanti kita ceritakan kalau di kapal. Itu. Ada lucu lagi nanti anjing sama eh, itu kucing nanti. Ya. Nah, Akhirnya betul. Keluarlah air itu masuk dari dapur. Dari pemanggang roti, ini apa namanya? Pemasak roti dari seluruh selat-selat bumi. Akhirnya menenggelamkan Irak dan seluruh sekitarnya. Sampai anaknya ketika diajak untuk masuk Islam, dia mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." wahai bapakku, saya akan berlindung di ujung gunung itu dari air. Berarti nyampe ujung gunung. Akhirnya pun anaknya disabar dengan air. Jadi makanya kalau antum lihat beberapa tempat, ya e, beberapa daerah itu dulu itu sebetulnya ada air. Koretan-koretan apa namanya? koretan-koretan. Eh, di pinggir-pinggir laut itu bukan begini garisnya, tapi begini melingkar. Itu. Contoh aja kalau kita di, kita datang ke Petra, itu sangat nampak sekali bekas-bekas air. Kalau kita lihat juga di Papua, kalau kita lihat di pinggir-pinggir eh, daerah-daerah, terutama pantai ini pantai mana ya? Pantai selatan. Itu gunung-gunungnya bekas air ini analisa arkeologi sama sejarah sekaligus. <clears throat> Nah, jadi kalian yang dirahmati oleh Allah di kapal <clears throat> berbulan-bulan otomatis nunggu banjir sampai surut coba bayangkan pak nunggu banjir surut sampai e, berbulan-bulan setinggi gunung. Insya Allah antum bayangin Masak di situ ini berarti kapalnya itu subhanallah Pak. Antum bayangin kapal kayak apa bisa digunakan di situ tempat tidurnya, di situ ininya. Dan katanya juga di dalam beberapa cerita Israelia, hewan-hewan semua dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, akhirnya ya namanya di kapal ya semua dalam berbulan-bulan gak mungkin bisa menahan hubungan biologis. Nah, walhasil Nabi Nuh melarang. Pokoknya siapapun mau manusia mau hewan tidak boleh hubungan suami istri. Karena kalau hubungan nanti lahir nambahin beratnya kapal, keren katanya Akhirnya apa? Anjing curi-curi waktu, curi-curi ini. Ketahuan sama kucing? Oh gitu. Keluar dilaporkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, ini kucing, <laughs> ini ini anjing dim dim melakukan itu Nabi Nuh. Waduh ini. Wah berat ini, ah, ini anjing kurang ajar <laughs> gitu. Akhirnya dikutuk eh anjing. Tidaklah anak turun kamu nanti berhubungan pasti diketahui orang apa apa apa namanya lama maksudnya lama nggak copot kan gitu <laughs> sampai sekarang juga gitu katanya iya. terus kucing juga gitu kamu si kucing ngintip ngintip juga kamu juga saya kutuk tidaklah anak cucu kamu nanti karena suka ngintip kamu berhubungan kecuali pasti diketahui oleh orang makanya kucing itu pasti diketahui orang tidur aja tahu di kucing menggumun suami istri kan itu wah wah wah kan itu kan gitu ketahuan itu kan makanya nah, ini cuma cerita tidak tahu yang ini nyatutnya dari mana ini sama dengan cerita yang pertama tadi nah, ini kucing digodok seperti itu benar ya siapa yang nggak tahu sekarang tengah malam aja ketahuan itu kan gitu Nah, hadirin sekalian yang pasti di dalam sejarah yang sahih <clears throat> setelah kapalnya Nabi Nuh mendarat dan itu di dalam surat Al-Quran disebutkan di daerah Al-Judi. Tuh daerah Al-Judi ini tepatnya adalah di daerah semacam kecamatan Al-Jazirah yang sekarang tempat konsentrasi ISIS Irak Utara perbatasan dengan Turki Ya. nah ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, nanti kapan-kapan kita akan jelaskan tentang ISIS ya, dikit aja. Nah, disitulah akhirnya mendarat. Kenapa? Karena daerah tertinggi. Setelah mendarat, kemudian Nabi Nuh bersama umatnya dan anaknya memulai aktivitas dan Nabi Nuh yang ikut anaknya ada tiga yaitu Sam, Ham sama Yafin. Sam akhirnya tinggal tetap di Irak yaitu Sumaria yang akhirnya melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya turunan bangsa-bangsa kita termasuk kita yang dalam Semit kemudian bahasanya juga bahasa Semit dari kalimat Sam. Kemudian Ham ya <clears throat> ini punya anak dua yang satunya Kanan itu tinggal di daerah Palestina. Makanya kalau orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Palestina dan Arabia tak benar. Negara Palestina aslinya adalah miliknya Kanan. Kananiu aslinya. Nah kemudian anak yang kedua namanya Sudan hijrah ke Afrika sehingga anak anak cucunya disebut dengan Sudan dari kalimat Sudan Aswad yaitu hitam. Di sana mereka berkembang biak. Dan akhirnya setelah lama ber, beratus-ratus tahun mereka hijrah ke daerah India. Nah, dari sinilah baru mulai India itu ada penghuninya. Makanya untuk lihat Afrika sama India itu mirip-mirip. Ya, ya mirip. Nah kemudian dalam proses migran ke, India mungkin ada yang nggak nyampe lautan India malah ke timur sampai Papua makanya mirip juga dengan Papua satu alur ini benar satu alur jadi satu keturunan ya karena kemungkinan besar mereka itu mau ke apa namanya India eh, perahu nggak nggak bisa dia nggak nyampe ke Damak ya sehingga sejak itulah mulai ada penghuninya. Nah, hadirin sekalian, anak yang ketiga adalah Yafit. Yafit ini punya dua anak, yang satu namanya Yakjud Makjud, yang menurunkan bangsa Yakjud Makjud, yang tidak lain bangsa Cina, Korea, Jepang. Tapi yang terbanyaknya sudah dipendam di bawah tanah oleh Zulkarnain dan sebagainya kecil di atas itu pun sudah banyak sekali dan yang kedua adalah Yunan